Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'minuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu min sururi anfusina. min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la illallah. Wahdahu syarikalah anna muhammadan محمدا عبده ورسوله ma بعد Alhamdulillah ba'dal asr di hari ini hari Rabu 10 Maret 2021 bertepatan dengan 26 Rajab 1400 ya. Bukan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Ramadan. Yang mas pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-76. Di sesi yang ke-76 ini kita masuk kepada pasal yang ketiga. Di mana pasal yang ketiga adalah membicarakan tentang mufsidat usiam, pembatal-pembatal puasa yang rojek dari ikhtilaf. Maknanya berbeda dengan pasal kedua di beberapa perkara yang lalu. Di mana di pasal yang kedua ada apa? Perkara yang mutafakun alih ada enam. Sebutkan al-akal wa syurub wal jima wa tadakhin wa sisah wa inkita niyah wa al-haid wa nifas. Enam perkara yang mutafakun alaih tidak ada khilaf di kalangan para ulama adalah dari pembatal puasa. Di sana ada pembatal puasa yang merajah. Mana kalimat rajah? Yang rajah adalah dia yang terpilih dari khilaf. Sebagian ulama mengatakan bukan pembatal puasa. Sebagian ulama mengatakan dari pembatal puasa. Maka yang rajah dia adalah pembatal puasa. Maka di sini ada beberapa perkara yang mana kita ringkas di pelajaran hari ini mungkin hanya satu perkara saja. Apa itu ta'amudul khair? Maknanya memuntahkan dengan sengaja. Maka ini pembahasan yang akan kita bahas. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa permasalahan ta'amudul kait telah terjadi istilah di kalangan para ulama menjadi pendapat. Di sana ada yang mengatakan membatalkan puasa dan madhab yang pertama yang mengatakan bahwa ta'amudul qaid minal muftirah muntah dengan sengaja itu dari pembatal puasa. Pendapat yang pertama mengatakan dari pembatal puasa adalah madhab dari para sahabat diantaranya Abdullah bin Umar. Dan madhab ini diikuti oleh Imam Ahmad dan Imam Ash-Syafi'i. Maka madhab yang kedua Muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Dan ini berkas sendirian Abu Hanifah. Inilah yang hakikat terjadi di kalangan para ulama sehingga kita masukkan muntah dengan sengaja kepada bab yang ketiga, bab yang rajah minal muftirah, yang rajih adalah dari pembatal puasa karena adanya khilaf. Kenapa faidah. Di sana ada faidah. Tidak lana Jika dikatakan kepada kita. Telah dinukilkan ijma bahwa mereka yang sengaja melaksanakan muntah dengan sengaja itu adalah pembatal. Seperti dinukilkan oleh Ibnu Mundir di dalam kitabnya Al-Ijma halaman 50. Barang siapa yang mencari-cari dan sengaja untuk memuntahkan diri dengan memasukkan jari, maka sepakat para ulama Perbuatan ini membatalkan puasa. Maka pertanyaannya, dari penukilan ijma yang ditulis oleh Ibnu Mundir di dalam kitabnya Al-Ijma, idan lima dalam nudkhilhu fil fasli mimma fakal muslimun min muksidat siyam. Lalu kenapa penulis di sini tidak memasukkan muntah dengan sengaja itu kepada pasal yang kedua. Kenapa? Karena telah dinukilkan ijma. Dan pasal yang kedua dari enam perkara adalah perkara yang ijma. Tidak ada khilaf kalangan ulama. Di kalangan ulama dari enam perkara. Nah kenapa tidak dimasukkan muntah dengan sengaja ke pasal yang kedua? Kan dinukilkan oleh Ibn Mundir ijma ala dalik. Maka jawabnya bagaimana? Al-waqi bikhilatif. Namun ternyata yang terjadi di dunia ilmu fikih, dunia persilatan ilmu fikih terjadi silat di kalangan para ulama. Di mana jumhur ulama dari sahabat Ibnu Umar dan diikuti Imam Ahmad dan Syafi'i mengatakan mencari muntah ataupun muntah dengan sengaja dia pembatal puasa. Dan sebagian ulama seperti Abu Hanifah mengatakan tidak membatalkan puasa. Maka khilaf yang terjadi di lapangan dan di dunia perfikihan ini lebih kita ambil daripada penukilan Ibnul Mundir. Idan hadami mimma yadullu ala tasahhulihi rahimahullah fi naqlil ijma. Wallahu musta'an. Maka ini dari poin-poin yang disebutkan oleh para ulama dia mutasahil dalam menukilkan ijma. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama di antaranya permasalahan ini. lah terjadi istilah di kalangan ulama, dia katakan ijma. Lalu madhab penulis di sini memilih siapa? Penulis di sini memilih, mem, memilih ucapan jumhur, yakni pendapat yang pertama, pendapat ini. Umar diikuti Imam Ahmad dan Asyafi'i bahwa muntah dengan sengaja dari pembatal puasa. Lalu, mana pendalilannya? Pendalilannya disebutkan oleh di dalam matem. Maka dari pendalilan yang pertama disebutkan oleh penulis di dalam matan adalah asar dari Ibnu Umar. Berkata penulis Al-Faslu pasal yang ketiga. Apa itu? Mayus sidus siang ala rajah. Dan merusak puasa, membatalkan puasa secara rajah. Telah kami sebutkan apa makna rajah. Di sana ada khilaf dan yang rajih membatalkan khilaf. Yang pertama, awal ta'amudul qais. Sengaja memuntahkan. Maka hukumnya di sini batal puasa. Yang rajih. Saya ingin nanya apa prakteknya? Prakteknya adalah seperti seseorang yang makan misalnya di mana dia sahur mungkin masuk angin di malamnya setelah sahur makan banyak atau makan sahurnya tidak hati-hati dimakan sahur sama sendoknya <laughs> akhirnya dia pengen muntah <laughs> al dia makan sahur tidak dimakan sendok tapi dari makanannya mungkin mengandung gas seperti full Fasolia, driver orang-orang Yaman, full Fasolia, selamatnya, Alhamdulillah. damat seperti itu. Maka kembung, karena mengandung gas. Alhasil, di siang ataupun di pertengahan hari, dalam keadaan kosong dan dicerna di, di, di dalam lambung, kemudian usus 12 jari, kemudian usus besar ataupun kolum. Akhirnya gas-gas itu memenuhi perut. Maka dia merasa sesak nafas dan dia merasa perutnya itu sadak, kembung, memberikan drum. Maka dia mencolok-colokkan jari ke mulut agar muntah karena setelah muntah dia akan tenang. Ini dinamakan al fai amdan ataupun ta'ammudul qai ataupun istilah lain al-istiqa mencari muntah. Maka hukumnya bagaimana? Inilah yang jadi permasalahan. Muntah itu terbagi menjadi dua. Ada yang zara'ahul qai, zara'ahul qai muntah hukum muntah tanpa disengaja hukumnya adalah tidak membatalkan puasa. Seperti orang dia muntah. Ataupun ada sebab masuk angin dan sebagainya tapi tidak dicari-cari. Muntah sendiri. Ataupun orang ini dalam keadaan safar yang ringan. Maka dia naik mobil. Baru naik beberapa menit. Sadarlah dia muntah maka ini dinamakan darahul qai, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Adapun yang mencari-cari dinamakan istaqa ala wazan ala, bimakna meminta muntah karena wazan ala bimakna talab seperti istaghfara talabal istighfar istazana talabal idn meminta izin meminta istighfar wa kadzalika istaqa maknanya mencari-cari untuk memuntahkan diri. Dinamakan dengan bahasa Indonesia-nya muntah yang disengaja. Maka di sini hukumnya membatalkan puasa ala wajib. Maka beda antara muntah yang tanpa disengaja dengan muntah yang disengaja. Dari segi ilmu fikih. Muntah disengaja hukumnya batal puasanya dan mengkodok di hari yang lain. Dan muntah tanpa disengaja adalah ahli kai istilahnya maka dia hukumnya tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa dan tidak usah dikodok. Terus berpuasa. Kecuali kita Terlalu banyak muntah akhirnya dia lemas dan masih panjang. Mulai dari pagi sampai menjelang maghrib. Maka di sini dia baru melaksanakan buka tidak apa-apa. Karena masuk kepada samang karena mintum maridon kalau ala safarin fa'iddatun min min ukhra. Barang siapa yang dia sakit ataupun safar maka masuk padanya sakit, lemas, terlalu banyak muntah meskipun tidak disengaja. Tidak apa-apa untuk berbuka. Permasalahan kita adalah muntah yang disengaja membatalkan. Kembalilah yang pertama asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu karena yaqul man fa alaihi Wa man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada. falaysa alaihi qada. Maknanya man istaqa ala wazan ala maknanya mencari-cari muntah. Maknanya dia mencari muntah adalah dia muntah dengan sengaja. Wa huwa sha'imun dan dia dalam keadaan berpuasa fa alaihi qada. Maka batal puasanya. Ini poin pendalilan. Maka kalau batal wajib baginya untuk mengkodok. Wa man dara'ahul qai falaisa alaihi qada. Barang siapa yang muntah tanpa disengaja dara'ahul qai, muntah sendiri, maka puasanya tidak batal dan dibayar di hari yang lain sebagai kodok. Maka asal ini barakallahu fikum kami sebutkan di atas sebagai madhab kami. Madhab kami sahabat dari salah dan sangatnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Malik serta Abu Razak Ibnu Hammam min tariq Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Berarti sanatnya sahih apa tidak? Malik an Nafi' an Ibnu Umar apa namanya ya Hudzaifah? Silsilah silsilah Az-Zahabiyah. Siapa Zahabin? Min ain az Silsilah Az-Zahabiyah maknanya rantaian emas. Malik An-Nafi an Ibnu Umar. Man qala dzalik silsilah hadiah Imam Al-Bukhari bahwa ini adalah rangkaian emas yang semua dibuat ikot dan sahih. Berarti asar Ibnu Umar sahih. Silsilah ada hadiah. Wahuna kaparikum ahar. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah min tarik Ubaidillah an Nafi' Ibnu Umar. Berarti ini mutabaah untuk siapa? Untuk Imam Malik, man Ubaidillah. Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari Ahsan wahwa imam. Wahuna ta'ahu da'ifidan. Masmuh. Lahu ah wahwa da'if. Masmuh. Abdullah. Abdullah Ibn Umar Al-Umari da'if. Bal da'ifun jiddan matruh Walakin aku Ubaidillah imam. Idan al-mukabbar baik. Al-musawwar sahih. Fikoh. jadi Ubaidillah musawwar nama maula. Wahua imam. Lakin al-mukabbar ala wajan takbir Abdullah baik. Lakin Ubaidillah ala wajan tu'in maka dia baik lakin afwan maka dia imam Ubaidillah ibnu Umar al Umari an Nafi an ibnu Umar maka sanad ini dari kedua jalan la syakka wal raiba ala sihhatih bahwa silsilah ada hadiah indal Bukhari kemudian pendalilannya dari mana sekarang kita masuk kepada dalil tentang permasalahan ini kalau tadi pendapat Ibnu Umar sekarang dalil maka dalil yang pertama dari Abi Hurairah. Kama fil matan undurul matan. An Abi Hurairah ta anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Man dara'ahu al-qai falaysa alaihi qada'un wa man istaqa amdan falyaqdi. Apa i'rabnya amdan? Hal mansub wa alamatun nasbihi fathah sehingga diartikan dalam keadaan hal. Sehingga artinya mandara ahul qai falaisa alaihi qada'un. berarti siapa yang dia mendadak muntah tanpa disengaja, maka baginya untuk diteruskan. Tidak membayar kodok dan tidak batal puasanya. Waman istaqaan dan falyakdi. berarti siapa yang mencari, cari untuk berbuka, maafkan, untuk memuntahkan maka baginya untuk berbuka dan membayar kodok. Man, istafa'an dan maka'an dan hal irobnya dalam keadaan sengaja. Maka hadis ini pendalilan bagi kita dari Abi Hurairah. Maka hadis Abi Hurairah tahridnya dikeluarkan oleh Imam Abi Daud wa Tirmidhi wa Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta ada Rukutni. Min tarik intabih al-an madarusana. Dari jalan Isa ibnu Yunus. Ada sana Hisham ibnu Hassan an Muhammad ibnu Sirin an Abi Hurairah. Maka ma'ruf sanad ini. Ada sanad tu rijalihi thiqat. Berkata ada rukut di sunannya. Ruwatuhu kulluhum thiqat. Dan di sana ada jalan lain diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Majah serta Al Hakim dari jalan Hafiz Ibnu Diyas an Hisham an Ibnu Sirin an Abi Hurairah. Berarti madarus siapa? Hisham yang mana Hafiz Ibnu Diyas mengganti siapa? Isa Ibnu Yunus. Isa Ibnu, Yunus imam. Dia cucunya Abu Ishaq As-Sabi'i. Wa Hafiz Ibnu Giyas aidah thiqah maka di sini dari dua jalan ini sahih. Maka oleh sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dinukilkan ucapannya di Majmu' Al-Fatawa walladhi lam yusbitu hadal hadis lam yablughuhum min wajhi ya'tamiduna." Waqad qad asharu ilaihi wa huwa intirad Isa ibn Yunus Waqad sabata anahu lam yanfarid bihi bal wafaqahu alaihi Hafiz Ibnu Diyad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam ucapannya ini yang dinukil di Majmu' Al-Fatawa membela dari periwayatan Yunus Afwan Isa Ibnu Yunus bin Abi Ishaq yang meriwayatkan dari Hisham telah diilahkan oleh sebagian ulama bahwa riwayat Isa ibnu Yunus di sini dia tidak kuat. Meriwayatkan dari Hisham. Maka dikatakan telah datang jalan yang lain. Selain dari Isa ibnu Yunus, wahuwa Hafiz ibnu Giyad, maka Syekhul Islam membela hadis ini bahwa hadis ini sahih. Jika dikatakan Isa itu periwayatannya tidak kuat dari Hisham, maka telah datang Hafaz ibnu Giyad mengganti Isa. Meriwayatkan dari Hisham, An Ibn Sirin, An Abi Hurairah. Maka hadis ini hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Kemudian pendalilan yang kedua. Kalau tadi dari sahabat Abi Hurairah. Maka yang kedua datang dari Abdullah As-Sanabahi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man asbaha sha'iman fahtalama au ihtajama au dara'ahu al-qai fala qada'a alaihi wa man istaqafa alaihi al-qada. Barang siapa seseorang yang melaksanakan puasa kemudian di pagi harinya dalam keadaan ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah, the wet dream. Apa mimpi basah? Kencing. Hah? Muhammad kemarin mimpi basah katanya kencing di kasur. Iya. Berarti mimpi basah. <laughs> mimpi basah. Maka barang siapa yang mimpi basah berarti dia tidak batal wudhu uh, eh, puasanya. Dia kan kencing di kasur nggak batal. Mimpi basah di sini dinamakan istilam. Kalian belum sampai kepada mimpi basah. Au ihtajama ataupun bekam maka di hadis ini bekam bukan pembatal puasa dan nanti akan ada pembahasannya. Au ahul kei ataupun muntah tanpa disengaja. Fala kodoa alaih. Tiga perkara ini mimpi basah, the wet dream. Mimpi basah melihat kuntilanak. Takut, kemudian kencing gitu. <laughs> Maka di sini dia mimpi basah dan membekam, berbekam, dan muntah tanpa disengaja di sini bukan dari pembatal puasa tidak usah mengkodok. Waman istakofa alaihil kodok. Ini syahidnya. Barang siapa yang dia itu sengaja untuk memuntahkan, maka dia itu di sini harus mengkodok. Maka hadis yang kedua dari Abdullah As-Sunabahi adalah hadis yang sahih dan syarih juga. Meskipun dia derajatnya bukan didati. Karena ada sanad yang dhaif. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di Mu'jamil Awsat dari jalan Abu Bilal al Ada Hadatsana Muhammad bin Aban Al-Qurasi an Zaid ibn Aslam an Atta ibn Yasar an Atta ibn Yasar an abdillah as sanabah Yang lafadznya seperti kami sebutkan maka sanad ini doif. Mempunyai dua penyakit. Penyakit yang pertama Abu Bilal Al-As'ari tadi, yang mana dia bernama Mirdas Ibnu Muhammad Al-Kufi, didaifkan oleh para ulama, diantaranya oleh Ad-Darukutni. Kalau Dan yang kedua Muhammad Ibnu Aban Al-Qurasi maka dia rawi yang laisa bil qawi yang hafalannya tidak begitu kuat. Maka dua sebab ini hadis ini menjadi dhaif. Adapun Abdullah As-Sanabahi siapa dia? Telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang kedudukannya dia sebagai hey, Kedudukan dia sebagai sahabat. Nah, Legendar. Linas. Maka telah terjadi istilah di kalangan para ulama apakah dia seorang sahabi ataupun bukan. Maka yang bahir dia adalah sahabi. Kama akada dzalika Ibnu Ma'in Ayyahya di saat berkata Abdullah As-Sanabahi ala dirawa anhu al-Madaniyun yusbihu an yakuna lahu suhbah. Ada kaul Yahya Ibnu Ma'in. Wa kadalika qala Ibnu Sakan Abdullah As-Sanabahi yukalulahu suhbah ma'dud fil madaniyin rawa anhu atau fahuwa minas sahabah. Maka Abdullah As-Sanabahi dia seorang sahabi maka periwayatannya bersambung kepada Nabi bukan dari tabi'i. Kalau tabi'i berarti mursal. Alhasil hadis ini sanadnya dhaif dari dua jalan. Siapa yang ingat? Abu Bilal, Waman, Muhammad, Ar-Rafasi. Maka Abu Bilal Daif dan Muhammad Ibn Aban Al-Qurasi juga Daif. Maka bisa naik kepada derajat Hasan Liberis dengan hadis yang sebelumnya dari Abi Hurairah. Yang sanadnya sahih dari Hisam an Ibn Sirin an Abi Hurairah. Kemudian datang jalan yang ketiga dari Abu Darda bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Fa'aftar. Ah, afwan. Ana Rasulullah SAW fa'a. Fa'aftar. Kata Kalau itu tauban di masjidin. Atau di masjid di maska. Fadakartu dalika lahu faqala sadaqah. Ana sobat tulahu wadu'ahu. Maka di sini Kata Abu Darda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ha'a toro kata hadis ini hadis yang ketiga dari Abu Darda dan hadis ini pun bisa terangkat kepada paling sedikit Hasan karena di sanadnya baik. Ada perkara-perkara yang baik. Dan bisa terangkat dari dua riwayat yang sebelumnya. Dan hadis yang keempat dari Sauban. Ra'aitu Rasulullah SAW qa'a fa'aftara. Bahwa aku melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam muntah dan dia berbuka. Hadis dari Sauban ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud atau Yalisi dan Ibnu Jaid dan Ibnu Abi Saibah dari jalan Balj an Abi Saibah Al-Mahri dari Sauban dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sanadnya baik karena Balj dan Abu Saibah yang mana keduanya adalah mahroyan dalam keadaan layu roh tidak diketahui keduanya maka Imam Al Bukhari pun meriwayatkan di Tarikhul Kabir dari hadis ini dan disebutkan Isnadu laisa bidak hadis ini tidak ada apa-apanya maknanya hadis ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan hujah dalam berkesendirian. Namun telah datang riwayat yang sebelumnya dari riwayat-riwayat Abi Darda, Abdullah Hasan Abahi dan Abi Hurairah paling sedikit bisa naik kepada Hasan Budairi. Kemudian yang terakhir yang kelima dari Fadalah Ibnu Ubaid Al-Ansari bahwa Nabi Muhammad SAW kharaja alaihim fi yawmin ajal الصلبة أجل ولكنه ki'tu walakinahu ki'tu suatu hari Nabi biasa berpuasa kemudian suatu hari dia meminta air untuk diminum maka para sahabat mengatakan ina hada yaumun kunta tasumuhu ya Rasulullah biasanya kamu puasa pada hari ini Dikatakan tentu tadi puasa walakin kiatu Namun aku telah muntah. Hadis ini pun sama hadis yang sahih ataupun hasan li Dari riwayat-riwayat yang ada. Di mana di sanadnya ada Ibnu Lahiyah dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi Marzuq, dari Fadalah bin Ubaid. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Maka di sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Dan juga ada Abu Marzuq At-Tujibi. Yang mana dia yang meriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid. Maka Abu Marzuq di sini lam yasma min Fadalah ibnu Ubaid. Dia tidak mendengar dari Fadalah ibnu Ubaid. Hadisnya mungkate. Maka bisa terangkat dengan yang hadis di atas. Dari Abu Darda, dari Sauban, dari Abi Hurairah, dari Abdullah as sanabahi bisa terangkat kepada Hasan paling sedikit di Gairif, ataupun sahih ligairi. Dari tiga hadis yang kami sebutkan di dalam matan ada dua yang jelas. Hadis Abdullah As-Sanabahi dan hadis Abi Hurairah. Disebutkan man istaqafa fa'alaihi kodo Barang siapa yang mencari cari untuk memuntahkan maka baginya kodo Maknanya sengaja untuk muntah kodok. Kemudian diriwayat Abi Darda, diriwayat Sauban, dan diriwayat Fadalah Ibnu Ubaid. Ketiga di sini pendalilannya tidak disebutkan apakah Nabi berbuka puasa karena sengaja atau tidak disengaja. Maka di hadis Abi Darda disebutkan bahwa dulu Nabi muntah. Kemudian dia berbuka. Hadis Abi Darda. Dan di hadis Sauban bahwa Nabi berpuasa kemudian muntah dan berbuka. Dan di hadis Fadalah ibnu Ubaid bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar dari rumahnya dalam keadaan berpuasa di hari yang biasanya dia berpuasa, kemudian dia meminta air. Dan di saat kami menyebutkan, ya Rasulullah biasanya kami berpuasa kok meminta air ajal walakin nikitu. Tentu aku tadinya puasa tapi aku sekarang berbuka. Maka dari tiga lapak di sini, lapaknya Nabi hadithnya berpuasa, kemudian muntah, kemudian berbuka. Ini dinamakan lapak yang mutlak. Karena disebutkan puasanya batal dengan hanya sekedar muntah. Tidak disebutkan muntahnya karena apa. Apakah muntah karena sengaja? Atau muntah darah ahul kai tidak disengaja? Maka Tiga hadis ini dinamakan lafadznya mutlak, namun muqayyad dengan hadis Abi Hurairah dan hadis As-Sunabahi yang lalu. Di mana disebutkan waman istaqafa alaihi al Maka Nabi buka itu pertama bisa jadi karena karena sengaja untuk memuntahkan. Sehingga Nabi meminta air untuk minum. Paham? Maka inilah dari pendalilan tentang permasalahan orang yang sengaja mencari cari untuk memuntahkan apa yang ada di perutnya maka dia hukumnya batal puasanya. Maka wajib dalalah dari hadis yang kami sebutkan di hadis Abdullah As-Sanabahi dan hadis Abu Hurairah yang sahih lafaz man istaqo maka makna man istaqa dari dua hadis tadi arada bihi yuridu istid'a al qay wa ghalaba nafsahu alaih bahwa dia mencari-cari untuk memuntahkan dirinya. Maka ini menunjukkan tentang perkara yang disengaja. Maka dalam permasalahan ini dia itu batal. Adapun makna ahul qai di dalam hadis tadi, ai idza golabahu qai bi ghairi ikhtiyari. Maknanya tanpa disengaja. Dan begitu pun jika dikatakan kepada kita, mana pendalilan hadis Tauban, hadis Habalah, hadis Ajidar. Di sini tidak disebutkan dengan syarif muntahnya. Disengaja atau tidak disengaja. Kita katakan lafad qa'a fa'aftara dan ki'tu di dalam hadis yang tiga tadi kita sebutkan tadi lafadznya mutlak namun muqayyad ini dari pelajaran ilmu usul fikih insyaallah akan kita lalui lafaz yang mutlak muqayyad di hadis in akhar maka di, di tiga hadis dari Fadalah dan dari Sauban dan juga dari Abi Darda ki'tu dan juga fa'asra di sini mutlak intaknya tidak dijelaskan muntah karena mencari disengaja ataupun muntah karena tidak sengaja namun mahmulun muqayyad tidak dinamakan mutlak muqayyad muqayyad dengan apa hadis Abi Hurairah dan hadis Abdullah As-Sanabai waman istaqa yakdi ataupun man istaqa amdan yakdi maka ini contoh hadis yang mutlak muqayyad dia lafadznya mutlak tetapi amalnya muqayyad dengan ay amdan. Fahimtum? Idan naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.